Pada pertemuan malam terakhir atau bahkan beberapa malam terakhir ini kita kaji satu bab penting yang tersimpul dakwah sunnah bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang membawa kepada perbaikan perbaikan kepada masyarakat dan pada pertemuan kita malam ini kita akan ambil judul bab baru masih berkaitan dengan simbol dakwah Ahlus Sunnah. Kita baca kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah taala Wadda'iyatu sunni yabda'u bi Seorang da'i sunni dia memulai lebih duluan dengan dirinya sendiri. mana namanya dai, penyeru yang mengajak orang. Mengajak orang kepada apa? Dakwah itu sunnah mengajak orang untuk masuk ke dalam dakwah sunnah. Sang penulis memberikan julukan itu dengan ada yaitu sunni, seorang penyeru kepada sunnah. Jadi sebelum dia mengajak orang lain, mana ini adalah profesinya dia. Ini adalah pekerjaan dia, mengajak orang untuk mengamalkan sunnah. Mencari sunnah. Pertama-tama, dari itulah sebagai kudua, sebagai suri toladan dalam mengamalkan apa yang dia mengajak orang padanya. Ya, maksud dari judul bab ini bahwasanya dia lebih duluan mengamalkan apa yang dia ajak sebelum dia mengajak orang lain untuk mengamalkan perbuatan yang sama. Karena terbilang salah ketika dia mengajak orang lain untuk mengamalkan amalan kebaikan, malah justru dia meninggalkan kebaikan. Karena terbilang salah ketika dia mengajak orang untuk meninggalkan kejelekan, justru dialah orang yang paling pertama mengamalkan kejelekan. Nah, ini penting. Dari simbol ini kita ambil pelajaran bahwasanya seorang dai sunnah yang menyeru kepada sunnah dia orang yang antusias untuk pertama-tama mengamalkan ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain. Dia dulu. Nah, dia dulu. Karena ini memiliki dampak dampak yang luar biasa besarnya Kita sebutkan satu contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya pada peristiwa Umratul Hudaybiyah. Nabi SAW keluar dengan seribu personil dari kota Madinah. Keluarnya beliau berdasarkan berasaskan mimpi karena beliau bermimpi sama Allah Wasallam bermimpi para Nabi adalah wahyu masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman eh, tanpa ada yang mengganggu kemudian sambil mencukur rambut di kepala dan mimpi ini ditakwilkan oleh beliau adalah umroh akhirnya beliau berangkat dengan seribu sahabat dalam maksud dan tujuan untuk melaksanakan ibadah manasik umroh hanya saja sebelum sampai ke kota Mekah, ya di depan gerbang kota Mekah, satu tempat namanya Hudaybiyah, dihalangi oleh orang musyrik. Dikarenakan mereka, ya, penduduk kota Mekah mendengar isu santer bahwa sedang merebaknya wabah penyakit di kota Madinah bahkan mematikan. Akhirnya alasan tersebut mereka menghalangi. Karena persahabat jumlah mereka seribu orang, kemudian dengan semangat kemudian meyakini bahwasanya dakwah atau nah, meyakini bahwasanya mimpi Nabi SAW adalah al-haq, akhirnya mereka bersikeras, bersikuku untuk tetap masuk. Akhirnya terjadilah perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dengan kaum kufar Quraisy. Mereka ngotot untuk masuk, namun dilarang karena dengan satu alasan. Nah, terjadi wabah penyakit. Dan kalau perjanjian bahwa saya kalian tidak boleh masuk pada tahun ini, namun kalian boleh masuk tahun depan. Namun isi perjanjiannya juga adalah tidak boleh membawa perlengkapan perang, kecuali senjata hanya untuk kebutuhan safar saja. Dan di antara syariat Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah manasik haji ataupun umroh kemudian terhalangi ya sampai di tempat belum sampai di tempat tujuan. Untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh di tempat tersebut, kalau sedang membawa membawa hewan sembelihan disembelih di tempat tersebut, bercukur di tempat tersebut meskipun di luar kota Makkah. Setelah perjanjian disepakati, kemudian Nabi SAW hendak pulang, belum menyelesaikan manasik umroh beliau. Beliau hendak pulang, hanya saja beliau perintahkan dulu kepada para sahabat untuk nah bercukur dan menyembelih sembelihan kalian seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang didengar ucapannya diikuti perbuatannya. Menganjurkan untuk para sahabat untuk menyembelih sembelihan mereka yang mereka bawa dari kota Madinah dan mencukur enam rambut kepala mereka dengan maksud tahallul, dengan maksud penghalalan dari ihram manasik umroh. Tak seorang pun yang mendengar, tak seorang pun yang mengindahkan arahan tak tak seorang pun yang mengikuti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya dengan kecewa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada salah seorang istri beliau mengeluhkan apa yang baru saja terjadi dari beliau masuk ke salah satu istri beliau di Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan tentang hal tersebut. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha sang istri <clears throat> Nah <clears throat> memberikan arahan bahwasanya ya Rasulullah ukhruj ilan nas wala tukallim ahadan minhum. Wahai Rasulullah, keluarlah kepada umat manusia namun tak perlu untuk engkau mengeluarkan sepatah kata pun kepada mereka. Wada'u halikob falyuhlik ra'asak Nah, eh, panggillah tukang cukur kemudian dia akan mencukur rambut kepala engkau Akhirnya arahan tersebut dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keluar dari kemah beliau. Beliau memanggil tukang cukur. Kemudian beliau bercukur di hadapan para sahabat. Ketika melihat perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, barulah para sahabat nah berebutan alat cukur, kemudian mereka mencukur. Kisah ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya ketika seorang dai yang mengajak kepada kebaikan yang mana dia adalah kudua suri tauladan panutan hendaknya memulai dengan diri sendiri dulu setelah itu baru mengajak orang lain karena ketika dia belum mengamalkan amalan yang dia ajak orang lain atau bahkan justru dia meninggalkan amalan yang dia mengajak orang lain untuk mengamalkan amalan tersebut mustahil untuk seruannya atau dakwannya diterima Nah, dan kisah begitu mengenai ini, Nabi SAW mulai bersyukur dulu. Kemudian setelah itu para sahabat, bahkan sebagai mereka mengatakan bahwasanya akhirnya mereka dengan jumlah yang seribu personel tersebut seluruhnya mau bersyukur, akhirnya mereka saling merebut alat cukur. Nah, dari tangan ke tangan akhirnya sampai hampir-hampir mereka saling menusuk satu sama yang lainnya dengan pisau cukur. Mungkin sebagai kita punya status orang tua merasakan hal yang sama ketika kita sebagai orang tua ingin menyampaikan sesuatu kepada anak kita berupa kebaikan mengajak mereka untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan nah namun kita sendiri belum mengamalkan amalan tersebut kita mengajak dia terkadang kita lihat anak tersebut juga enggak untuk mengamalkan apa yang belum tentu kita lakukan jadi mulai dulu dengan diri sendiri barulah kita mengajak orang lain Karena hal yang mustahil seorang dai dia mengajak orang lain untuk mengamalkan amalan kebaikan, namun dia sendiri meninggalkan amalan kebaikan tersebut. Suatu yang mustahil ketika seorang dai memerintahkan untuk meninggalkan amalan kejelekan, malah justru dia sendiri yang mengamalkan amalan kejelekan tersebut. Nah, maka sejak tersebut ditinggalkan, dai tersebut akan ditinggalkan oleh muridnya. Kita baca yang beri maksud dalam judul bab ini simbol ini. Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah taala <clears throat> wal mutakallimu minhum yahussu annahu yabda'u bi nafsihi qabla ghairihi fi wa'dihi wa irsyadihi wa fi targhibihi wa tarhibihi Seorang yang berbicara di antara mereka ya tampil di umat kemudian berorasi, berpidato, berceramah, yang seorang dai. Dia menyadari bahwasanya hendaknya dia memulai dengan dirinya dulu, baru kemudian orang lain. Jadi dia dulu mengamalkan ilmu tersebut. Baik itu dalam nasihatnya, dalam bimbingannya, atau motivasinya, atau ajakannya Bahkan ini pun arahan dari Allah Tabaraka wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara atau dalam, dalam seluruh perkara yang beliau menyerukan hal tersebut kepada umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidalika umirtu wa ana awalul muslimin." Ayat yang sering kita dengar. Namun potongan yang kita inginkan adalah pada bagian akhir dari ayat ini. Wabidhalika umirtu dengan perkara itulah aku diperintahkan wa ana awalul muslimin dan aku adalah orang yang paling pertama kali berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu amalkan ayat tersebut baru kemudian ajak orang lain. Dan ini adalah sifat para nabi dan rasul. Karena tidak mungkin kita mengajar seseorang padahal kebaikan kita sendiri meninggalkan kebaikan tersebut. Ya Yaj'aluna nasba ayunihim Qaulahu ta'ala dia menjadikan di pelupuk mata dia adalah ucapan Allah yang maha tinggi. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Ini celaan yang berat, yang keras dari Allah Taala. Kita artikan dulu. Apakah kalian merintahkan umat manusia kepada kebaikan? Sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Padahal kalian telah membaca Alkitab, kalian membaca Alkitab. Kemudian Allah tutup dengan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Eh, celahan dari Allah ini Seakan-akan maknanya adalah bahwasanya eh, orangnya tidak berakal. Siapa dia ketika dia mengajak orang lain untuk melaksanakan amalan kebaikan, namun dia sendiri tidak mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Orang tersebut tidak berakal. Nah, cukup celahan yang berat. Mendingan tidak usah mengajak orang. Kalau dia sendiri tidak mau mengamalkan apa yang dia ajak. Artinya ini adalah tanggung jawab. Bukan main-main. Seorang da'i adalah panutan dan sulit teladan. Dan ini berat. Tampil sebagai seorang da'i enam, Hendaknya siap 100% Apapun yang diajak umat manusia Dia orang yang paling, paling, paling pertama tadi melaksanakan ajakan tersebut Apapun yang dia cegat umat manusia dari yang hendaklah dia orang yang paling pertama kali meninggalkan hal tersebut. Karena sosok seorang dai adalah nah pandangan mata manusia, pandangan mata umat tertuju kepada dia. Perbuatan kecil saja yang dia lakukan akan dicontoh oleh umat. Nah, Sepental saja ucapan dia yang terucap dan didengar oleh umat akan mereka pegang baik dan buruknya. Dan berikutnya lagi wa qauluhu ta'ala masih ucapan Allah yang maha tinggi beberapa ayat dari surat As-Saff yang juga celaannya keras serupa kerasnya dengan ayat yang sebelumnya tadi Ya أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما seruan kepada orang yang beriman wahai segera orang-orang yang beriman kenapa gerangan kalian melakukan tenang kenapa gerangan kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan Seorang dai hendaknya adalah ucapan dia dan perbuatan dia saling berkolerasi. Jangan saling berkontradiksi. Hendaknya sama. Apa yang dia ucapkan itu juga yang dia perbuat. Atau apa yang dia lakukan itu juga hendaknya dia ucapkan. Karena kalau tidak, kalau menyelisih ucapan serta perbuatan, atau tidak sama perbuatan dan ucapan, kabur maktan indallah. Itu adalah perbuatan yang besar di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun merupakan dosa besar di sisi Allah adalah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat. Hati dan lisan hendaknya sama. Atau dengan kata lain bahwa nah ucapan serta perbuatan harusnya saling berkesesuaian. Jangan justru saling bertolak belakang. Kalau kalau ada nah orang yang seperti apa disifati dalam dua ayat ini, orang tersebut dengan sangat singkat waktunya akan ditinggalkan oleh orang. Karena akan dikatakan pendusta. Akan dituding bosnya tidak jujur. Dia mengajak orang, dia tidak melakukannya. Intinya kalau fikum jami'an da'i terkhususnya sedang kita kaji adalah da'i ahlus sunnah. Tampilkan kepada umat bahwasanya dia adalah pemutar. Tampilkan kepada umat bahwasanya dia adalah suri tauladan. tidak ada pintu-pintu kebaikan kecuali dialah orang yang paling pertama mengamalkan kebaikan tersebut sebelum orang lain. Tidak ada di sana ada pintu-pintu kejelekan kecuali seorang dai tersebut adalah orang yang paling pertama meninggalkan kejelekan tersebut sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Makanya para salaf mengatakan bahwasanya orang terbaik dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para ulama karena teruji mereka bahwasanya ucapan mereka dan perbuatan mereka nam tidak saling bertolak belakang Kebalikannya bahwasanya orang yang paling jelek dari umat Yahudi adalah ulama mereka. Karena ulama mereka memiliki ilmu namun mereka tidak beramal. Ulama mereka memiliki ilmu namun mereka tidak membagi-bagikan ilmu tersebut. Ada dua jenis ulama. Pertama ulama Islam, yang kedua ulama Yahudi. Ulama Islam adalah orang terbaik dari umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena sifat yang Allah sifat mereka sifat-sifat yang tinggi, mulia, terpuji. Mereka adalah orang yang nah ucapan mereka, perbuatan mereka tidak saling bertolak belakang. Saling berkesesuaian. Sedangkan orang yang paling jelek dari umat Yahudi adalah ulama mereka, bukan orang awamnya, ulamanya. Karena mereka yang paling pertama kali menyelisihi ucapan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab" Wa akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab. Atau nah, setelahnya. Fanabaduhu wa ra'a wa washtaru bihi thamanan qalilan, fa bi sama yashtaru. Allah mengabarkan tentang ahlul kita, khususnya di kalangan ahlul ilmi. Allah berikan kepada mereka ilmu, namun mereka membuang ilmu tersebut di belakang pundak-pundak mereka. خبيث ما يشترون Nah, dua ayat sebagai teguran kepada seorang dai sunni. Ini teguran kepada dai sunni. Bahwasanya hendaknya nah ucapan dan perbuatan saling berkesesuaian, yang saling bertolak belakang. Karena ini akan mencoreng nama baik dia, akan meruntuhkan harga diri dia. Orang akan menilai bahwasanya nah dia tidak jujur, atau paling paling fullnya adalah mengatakan bahwasanya dia pendusta. Wa yaqulu Allah Ta'ala ikhbaran an Syu'aib alaihi salam. Allah Ta'ala memberitakan tentang Nabi Syu'aib alaihi salam. Allah katakan Nah, ini cerminan bahwasanya Nabi Syu'aib itu adalah orang yang ucapannya dan perbuatannya tidak menyelisih, Bahkan saling berkesesuaian. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Cuplikan isi dakwaan Nabi Shu'aib kepada kaumnya. Allah terangkan kepada kita di sini. Qala kata dia yakni Nabi Shu'aib, "Wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi?" apa kabar kalian? Seandainya betul aku di atas bukti dari Robku. Warasakan yamin horizkon hasana serta dia yang memberikan rezeki aku dengan rezeki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. ada yang aku inginkan adalah menyisihi apa yang aku larang kepada kalian. Jadi aku melarang kalian, tidak mungkin aku sendiri melaksanakan larangan tersebut. Ini pengakuan Nabi Shu'aib serta ini juga sama halnya dengan nabi-nabi yang lainnya. Mereka bukan orang yang pertama kali menyelisih ucapan mereka. Artinya ucapan mereka dan perbuatan mereka sama, tidak saling nah, bertolak belakang. Wa ma uridu an khalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak menginginkan apa yang aku aku tidak menginginkan untuk menyelisih kalian terhadap aku apa yang aku larang kalian. In uridu illa islaha mastata'tu Tidaklah yang aku inginkan melainkan adalah perbaikan semampu aku. Jadi ini pun sebagai landasan hukum dari pembahasan yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya tentang perbaikan. Para nabi datang dengan perbaikan. Di pengakuan dari Nabi Shu'aib, in uridu illa islah. Tidaklah aku menginginkan kecuali adalah perbaikan. Nah, bukan cuma dia orang yang baik, namun dia juga berbagi kebaikan tersebut. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik yang ada pada diriku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Kepada dialah aku bersandar, kepada dialah aku kembali. Nah, boleh bawakan satu contoh tentang ucapan seorang nabi yang Nabi Shu'aib alaihissalam adalah orang yang tidak mungkin menyelisih ucapan dia. Ini pun sebagai cerminan akan contoh nabi-nabi yang lainnya. Nah, demikian para nabi seluruhnya demikian. Tadi kita bacakan penukilan ayat di awal pembuka kajian ini wa ana awalul muslimin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan, dan aku adalah orang yang paling pertama eh, merealisasikan agama Islam Ada Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fusul fi Siratir Rasul menyebutkan ada satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat antusias untuk mengajak umat mengamalkannya namun beliau sendiri justru tidak mengamalkannya hanya ada satu nah bukan karena tidak mampu bukan karena tidak bisa tapi ada penghalang tidak ada satu amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat untuk mengajak umat beliau untuk mengamalkannya, namun beliau sendiri tidak mengamalkannya. Bukan tidak mampu dan tidak bisa, eh, terhalangi untuk mengamalkannya. Apa itu birrul walidain? birrul walidain. mana beliau? Beliau mau berbuat birrul walidain. Orang tuanya adalah enam. Pertama, sudah mati sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian tambahkan lagi saya kedua orang tuanya adalah enam orang tua yang kafir, musyrik, meninggal dalam keadaan kesyirikan. Adapun yang lainnya, apa yang beliau serukan kepada umat manusia beliau orang yang paling pertama kali mengamalkannya. Dan hendaknya dai mencontoh Rasulullah SAW dalam hal tersebut tak satu ajaran Islam pun yang beliau sallallahu alaihi ajarkan kepada umat manusia kecuali beliau adalah orang yang paling pertama mengamalkannya. Cuma satu, apa itu birrul walidain. Bukan karena tidak mau dan tidak mampu tapi karena terhalangi. Nah, ini contoh satu. Waidah seluruhnya beliau sudah mengamalkannya. Beliau sudah mengajak umat manusia padanya. Sebelum beliau mengajak umat manusia, beliau paling, paling pertama yang nah, mengamalkannya. Bahkan para umat mungkin untuk mencontoh beliau pun selalu kurang. Selalu kurang dari apa yang beliau amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwasanya beliau telah menyampaikan seluruhnya, serta beliau pun telah mengamalkan seluruhnya. Nam ketika beberapa hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia, tepatnya di peristiwa Hajjatul Wada, ada dua tempat di Mina. Ketika beliau berjumroh, lagi di hari Arafah ketika umat manusia berkumpul di Arafah nah beliau berorasi di hadapan 114.000 sahabat kaum muslimin yang hadir di momentum tersebut beliau meminta persaksian kepada para sahabat sambil mengatakan bahwasanya Inna ma'akum wa amwalakum wa aradakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hal balagtu Nah, ini kita inginkan. Pokoknya hadis terangkan. Ya Allah, apakah aku telah me me me menyampaikannya di pembebanan risalah dari Allah kepada aku sambil meminta persaksian kepada umat manusia. Nah, para sahabat kita itu memberikan jawaban bahwasanya ya Rasulullah wa Rasulullah engkau telah menyampaikannya. Nah, engkau telah menyampaikannya. Eh, engkau telah menyampaikannya sekaligus engkau juga telah mengamalkannya. Mengamalkan apa yang engkau sampaikan tersebut dan tidak satu pun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kecuali beliau telah mengamalkannya hanya satu saja apa tadi birrul walidain kita katakan satu saja sebagai bukti bahwasanya yang lainnya beliau sudah amalkan yang lainnya beliau sudah amalkan dalam pembahasan akidah dalam pembahasan dakwah dalam pembahasan muamalah dalam pembahasan jual beli dalam nah seluruhnya Bahkan beliau terkadang mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang paling pertama mengamalkan hal tersebut. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pengakuan-pengakuan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la akhsyakum wa atqakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah serta yang paling bertakwa kepada eh, kepada Allah di antara kalian. Ini ungkapan beliau. Bahwasanya kalian bertakwa, aku lebih bertakwa. Kalian takut, aku pun lebih takut. Jadi kita dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum atau dalam sebagian riwayat khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik orang antara kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya dan aku juga adalah orang yang berbuat baik kepada keluargaku. Beliau pun mengatakan demikian. Sebelum kalian mengamalkan amalan ini, berbuat baik kepada keluarga kalian, aku yang paling pertama. Aku juga sudah mengamalkan hal tersebut. Dalil berikutnya masih berupa hadis. Sebelum beliau sebutkan kepada kita nanti contoh-contoh perwakilan dari beberapa bait syair. Wa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan Usama bin Zaid dia hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Atau nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usama bin Zaid, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, ini hadis yang nah kandungan maknanya intinya ngeri kalau kita mendengar karena ini tarhib terdapat di dalamnya menakut-nakuti orang yang ucapannya beda dengan perbuatannya atau kebalikannya perbuatannya menyelisihi ucapannya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuja'u birrajuli yawmal kiamat, Didatangkan pada hari kiamat seseorang pada hari kiamat. Fayul finnar akhirnya dipunculupkan ke dalam neraka, dihempaskan ke dalam neraka. Fatandaliku attabuhu finnar. Akhirnya keluar semua isi-isi perutnya fayaduru kama yadurul himar roha. Kemudian dia berkeliling. Ya Allah sengaja menampakkan kepada penduduk neraka. Dia berjalan keliling. Mengitari sebagaimana keledai mengitari penggilingan gandum. Jadi di di bangsa Arab sana mereka memiliki penggilingan gandum dengan tenaga keledai. Nah, keledai yang berjalan mutar kemudian mereka masukkan biji-bijian gandum yang keluar nanti menjadi nah butiran tepung. Orang tersebut berkeliling. Nah, di dalam neraka. Artinya dilihat oleh penduduk neraka. Fajar istami wahnu nari alaih. Akhirnya penduduk neraka pun <clears throat> mengitarinya berkumpul kepadanya. Fayakulun penduduk neraka mengatakan, "Ai fulan, masya'nuk?" Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Artinya penduduk neraka ternyata mengenal orang tersebut. Wahai fulan, apa urusan engkau? Bukankah dahulunya engkau yang memerintahkan kepada kita kebajikan serta mencegah kepada kita kemungkaran? Artinya adalah adalah perbuatan yang baik. Sebenarnya orang ini memiliki amalan yang yang benar. Kalau tepat sasaran amalan tersebut bisa menyelamatkan dia. Penduduk neraka mengetahui, ya fulan bukankah engkau dahulunya adalah orang yang memerintahkan kepada kebajikan serta mencegah kami dari kemungkaran? Qala, nah akhirnya diberikan jawaban oleh orang tersebut yang disiksa sampai keluar dari perutnya seluruhnya. Kuntu amrukum bil ma'rufi wa ati wa anhakum anil munkari wa ati. Dahulunya aku adalah orang yang memerintahkan kepada kalian kebajikan namun aku tidak mengamalkannya dan aku mencegah kalian dari kemungkaran, justru akulah yang mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Dan hadisnya muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bukan cuma sekedar orang tersebut dicela. Dengan ayat yang pertama beliau lakukan bahwasanya itu adalah perbuatan orang yang tidak berakal. dengan ayat dari surat Al-Baqarah. Dicela lagi pada ayat yang berikutnya, surat As-Saff bahwasanya orang tersebut melakukan dosa besar, kabur makan yang ucapannya menyelisih perbuatannya. Bukan cuma sekedar dicela, bahkan orang tersebut diancam dengan siksaan yang luar biasa besarnya. Pertama orang tersebut disiksa, diculupkan ke dalam neraka. Ganjarannya adalah sampai keluar tali perutnya dia, isi perutnya dia. Kemudian dia, Allah pun subhanahu wa ta'ala menghinakan dia di tengah-tengah penduduk neraka. Ditampakkan kejelekan dia yang belum yang mungkin dia sembunyikan. Waliyahillah. Intinya ikhwan kiram berat. Nah, seseorang tampil sebagai seorang pencerama dai yang mengajak kepada kebaikan, waspada. Paling pertama adalah dirinya dulu, baru kemudian mengajak orang lain. Kalau tidak seperti ini ganjarannya. Kalau kalau dia mengamalkan apa yang dia ucapkan, malah justru yang dia dapati adalah derajatnya tinggi. Karena orang akan mengerti bahwasanya dia jujur, dia amanah, dia terpercaya. Akhirnya dengan perbuatan tersebutlah orang acungi jempol kepada dia. Dia adalah panutan, dia adalah suri tauladan, dia adalah kudua. Kata sang penulis berikutnya, <clears throat> wabawwaba lahu an-nawawi, wabawwaba lahu an-nawawi. Nah, ya, artinya setelah Eh, Imam Nawawi membawa bab kemudian artinya dalam Sahih Muslim karena Sahih Muslim yang dibawakan judul oleh Imam Muslim dalam sahihnya adalah judul kitab adapun judul babnya Imam Nawawi yang membuat karena Imam, Imam Muslim membawakan sahihnya hanya judul kitab tanpa ada judul bab berbeda dengan sahih Bukhari sahih Bukhari punya lengkap Imam Bukhari sendiri membawakan judul kitab dan judul bab Adapun Sahih Muslim, beliau hanya membawakan judul kitab, adapun judul babnya adalah berdasarkan di bawahnya hadis dibawakan dari Imam Nawawi. Makanya boleh syaratkan di sini bahwasanya Imam Nawawi memberikan memberikan judul bab eh, dalam Sahih Muslim. Judul babnya adalah uquwatu man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'alu 'anil munkari wa yaf'alu ganjaran balasan bagi orang yang memerintahkan kepada kebajikan namun dia tidak mengamalkannya serta ganjaran balasan bagi orang yang mencegah daripada kemungkaran malah justru dialah yang melakukannya intah nah ini judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi artinya apa yang dibawakan oleh beliau dalam judul bab sebagai fikih dari hadis bahwasanya inilah ganjaran ganjarannya di hari kiamat dengan apa yang telah kita baca Kata beliau lagi berikutnya, Fahadi, nah ini kata, kata sang penulis, Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi. Fahadi uqubatul ladzi yamur bil ma'ruf thumma huwa yukhalifu aw yanha 'anil munkar thumma yaqa'u fil munkar alladzi haddara minhu. Ini adalah ganjaran balasan bagi orang yang memerintahkan kepada kebajikan namun dia menyelisihinya. Atau ganjaran Balasan sebagai orang yang mencegah dari kemungkaran Kemudian dia sendiri yang terjerumus ke dalam kemungkaran tersebut yang dia berikan peringatan darinya. Ada beberapa bait syair kita akan baca. Kita akan selesaikan bab ini insyaallah. Wa ma ahsana qawla syair fi hadzal bab. Betapa indahnya ucapan seorang penyair dalam topik pembahasan ini. Kita baca dulu secara keseluruhan kemudian di akhir baru kita terjemahkan. Karena indah sekali nasihatnya, kandungan faedahnya. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, halla li nafsika kana dat ta'limu. Ibda bi nafsika fa inna Ibda bi nafsika fanhaha an ghayriha Fanhaha an ghayyiha. فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم تصف الدواء تصف الدواء لذي السقام وذي الدنا كيما يصح به وأنت سكيم wa araka talqahu bir rasyadi ukulana nushan wa anta minar rasyadi adimu la tanha an khulukin wa ta la tanha an khulukin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza faal ta'zimu adimu adimu na'at dari arun e arun 'azimun 'alaika faal ta nah bilang terjemahkan desi ada begitu indah begitu nah mengenal nasihat Wahai seseorang yang tampil sebagai sosok pengajar bagi orang lain. Ini teguran kepada mereka. Teguran kepada nah, orang yang mengajarkan orang lain. Macam guru, syekh, ustaz, kiai, muallim dan semisalnya. Hal dari nafsi tak ta'limu. Ya, <coughs> ini sifat bagi orang enam, enam dia adalah orang memiliki ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ibda binafsi kafanhaha an ghayriha. Mulailah dengan dirimu sendiri. Cegatlah dirimu dari kesesatan. Eh, ajak dirimu untuk tidak mengamalkan kesesatan. Fa idan tahat anhu fa anta Apabila engkau sudah berhasil untuk mengajak mengajak dirimu sendiri, eh, ini ajakan kepada karena dan ini terkadang dalam syariat demikian. Dalam satu tubuh manusia terdapat dua unsur, jasad dan roh ya ruh engkau dulu perbaiki. Kalau sudah fa'anta hakimu. Karena kalau kata kata nah Allah Subhanahu wa taala Inna nafsa la'ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa ini selalu mengajak kepada kejelekan Ammar Sifat kok Selalu mengajak Ya engkau seorang da'i Diri engkau dulu perbaiki Kalau sudah selesai diri engkau fanta hakim Maka engkau adalah orang yang arif Engkau adalah orang yang bijaksana. Dua bait yang pertama bahwasanya eh, engkau tampil sebagai seorang dai hendaknya dia engkau dulu perbaiki. Fauna kayu baru mata taqulu wa tada bil ilmi minka kawain faul taklimu. Di sana ada bahwasanya diterima ucapan engkau, eh, apa yang kau ucapkan diterima dan dijadikan sebagai penutan. Yang berikutnya lagi, tasihun dawa alidis lidis saqami wa jiddona engkau nam memberikan resep obat kepada orang yang sakit as-saqam ad-dona itu sama sakit artinya engkau ingin menyembuhkan orang lain ibaratnya engkau adalah seorang dai atau dokter atau tabib yang datang kepada engkau pasien engkau memberikan obat kepada pasien kai ma yasihu agar supaya dia sakit Padahal wa anta justru engkau sendiri adalah orang yang sakit. Nah, ya ketika engkau tidak berhasil untuk memperbaiki diri engkau sendiri, artinya engkau sakit. Bagaimana mungkin engkau bisa menyembuhkan pasien yang juga sakit? Wa rasyadi ukulana nushan wa anta minar rasyadi adimu. Engkau adalah orang yang selalu menyampaikan kepada kita nasihat, nasihat, nasihat, bimbingan. Nah, sampai-sampai membuat akal, akal kita pun bagus. Namun ternyata engkau dari bimbingan tersebut sendiri adimu tidak ada, engkau tidak mengamalkan nasihat tersebut. Kata beliau pada pada pada bait yang terakhir, la tahan la tanha an khuluqin wa Janganlah engkau mencegah akan satu perangai sedangkan engkau sendiri yang melakukan perangai tersebut. Jadi satu perkara yang engkau ajak orang untuk tidak mengamalkannya, malah justru engkau yang mengamalkannya arun alaika idza fa'alta azimu. Eh, merupakan aib yang besar. Apa engkau merupakan aib yang besar bagi diri engkau bilang kau sendiri mengamalkannya. La tanha an khuluqin wa ta'ti ya mithlahu arun alaika idza fa'alta azimu. Janganlah engkau melarang seseorang akan satu satu akhlak yang jelek, sedangkan engkau sendiri men, men, men, mengamalkan amalan yang jelek tersebut. Aib yang besar bagi engkau bila engkau mengamalkannya. Batchel yang terakhir kita selesaikan. Wa qala Mawaidul mawaidin lan tuqbala. Mawaidu. Masdar. Mawaidul waidi. Al-waid ism fa'id. Lan Hatta hatta ya'iha qalba hatta ya'iha qalbuhu awwala. Ya qaumi man adlama min wa'idin خالف ما قد قاله في mala أظهر بين nasi ihsanahu wa khalafa لما خلا lima khala nah nasihat mengenal nasihat orang yang menyampaikan nasihat terjemahannya Nasihat-nasihat orang yang menyampaikan nasihat tidak akan diterima sampai hatinya sendiri yang memahaminya terlebih dahulu. Wahai kaum, siapakah yang lebih zalim? Nah, siapakah yang lebih zalim? Eh, man atau ma mausulah ketika datang setelah itu istisnaiyah maknanya nafi. Eh, tidak ada yang lebih zalim daripada seorang yang menyampaikan nasihat namun dia sendiri menyelisihi apa yang diucapkan tersebut. Apa yang diucapkan tersebut di banyak orang. Ya, di banyak orang bahwasanya ini adalah orang yang tampil tampil sebagai seorang dai, penceramah, penasehat. Bahwasanya dia adalah orang yang paling bonin. Jadi Bed share ini bahwa mengatakan orang yang menyampaikan nasihat, namun dia sendiri menyelisih nasihat tersebut, pertama nasihatnya tidak diterima. Yang kedua adalah bahwasanya orang itu adalah orang yang paling bonin. Kemudian Adharbaina nasi ihsanahu. Dia, dia dia menampakkan kebaikan di hadapan orang. Wa khalaqa rahmana lima khala. Malah justru dia menyelisihi Nah, Ar-Rahman ketika dia sendiri dalam keadaan banyak orang dia menampakkan kebaikan. Ketika dia sendiri dia menyelisih ucapannya dia. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang orang-orang munafik. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Mereka sembunyi dari pandangan umat mata manusia di perbuatan jelek mereka. Namun mereka tidak bisa sembunyi dari hadapan Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Nah, judul bab yang begitu mengena tentang seorang dai sunni. Hendaknya nah memiliki kesesuaian antara ucapan dia serta perbuatan dia. Apa yang dia sampaikan kepada umat itu juga yang diamalkan. Apa yang dia tidak sampaikan, nah yang tidak.